Kata beliau Sanian Ahkamus salah alal Majid Hukum-hukum ya seputar salat terhadap mayit. Nah, fadluha yang pertama tentang keutamaannya. Keutamaan menyolati mayit. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala ya beliau berkata qala Rasulullah alaihi salatu wassalam man syahidal janazata حتى يصلى 'alaiha falahu قراط ومن شهدها حتى hatta tudfana falahu qirat falahu qiratan وما القراطان قال qiratan qala عظيمين متفق jabalain barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai disolati ya maka dia berhak untuk mendapatkan satu kirat, Ini yang pertama. Ikut menyaksikan jenazah kemudian ikut menyolati. Yang mendapatkan keutamaan satu kirat. Yang kedua, barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai dikubur. Ya, ikut menyolati kemudian sampai dikuburkan. Ikut menyaksikan. Falahu qiratan maka dia berhak untuk mendapatkan dua kiraf. Ketika Nabi ditanya tentang apa maksud ya, kata beliau misal jabalain azimain. Seperti dua buah gunung ya yang sangat besar. Ini berupa pahala. Ya, ganjaran menunjukkan keutamaan yang besar. Ya, ketika seorang ikut sholat jenazah. Ya, terlebih ketika dia ikut mengiringi kemudian ya sampai dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Nah, kemudian hukmuha yang kedua tentang hukum ya, sholat jenazah. Kata beliau fardu kifayatin, hukumnya fardu kifayah. Ya sama seperti ya amalan-amalan sebelumnya seperti memandikan mengkafani ya demikian juga menyolati jenazahnya ini hukumnya fardu kifayah idza fa'alaha al-ba'du saqata al-ithmu 'anil baqin di mana apabila ada sebahagian kaum muslimin yang telah mengamalkannya maka gugur dosa bagi yang lainnya wa tabqa fi haqqil baqin sunnah ya meskipun ya bagi yang lainnya ini hukumnya sunnah ya ketika sudah ada yang menyolati jenazah tersebut maka bagi yang lainnya hukumnya sunnah nggak sampai wajib wa in hal kullu asimu namun apabila semua kaum muslimin ya meninggalkan untuk sholat jenazah dibiarkan begitu saja ya dalam kondisi mereka tahu di sana ada mayit muslim dari disolati Azimu maka semuanya dapat dosa. Ya. Ini makna dari fardu kifayah. Apabila sudah ada yang mengamalkan dan telah mencukupi, maka gugur bagi yang lainnya. Dan ini berlaku ya, yaitu kewajiban untuk menyolati jenazah secara umum, ya, baik laki ataupun perempuan, kecuali dua golongan manusia. Ya. Yang pertama anak kecil yang belum mencapai usia balik, maka tidak wajib hukumnya untuk disolati. Anak kecil yang belum balik. Oleh karena itu disebutkan ketika putra Nabi Ibrahim radhiyallahu taala anhu meninggal ya dalam usia 18 bulan maka Nabi tidak menyolati jenazahnya yang menunjukkan gak wajibnya. Tapi bukan berarti tidak disyariatkan. Beda ya. Ya, jadi di sini hukumnya turun. Yang awalnya wajib untuk disolati, ya namun ketika mayitnya adalah anak kecil, belum balik, jadi turun. Sunnah. Gak sampai wajib. Apa dalilnya? Ini. Kasus atau hadis ketika Nabi ya tidak menyolati anak beliau sendiri, Ibrahim radhiyallahu taala anhu yang meninggal pada usia 18 bulan. Kelompok yang kedua yang hukumnya nggak wajib untuk disolati jenazahnya adalah asyahid. Ya, asyahid yaitu orang yang meninggal dalam medan jihad fi sabilillah atau yang dinamakan dengan syahidul akhirah. Ya. Nah, atau musyahidud dunia afwan ya mereka yang meninggal di medan jihad fi sabilillah adapun orang-orang yang mereka ya sekedar mendapatkan pahala syahadah pahala syahid ya, seperti yang kita sebutkan sebagiannya seperti yang meninggal disebabkan karena tenggelam atau apa tertimpa runtuhan atau karena hadisah minal hawadis kecelakaan ya naik mobil misalkan ya nah kemudian tabrakan qadarullah meninggal ya sebagian ulama memasukkan ya, kasus ini ke dalam jenis ya tertimpa runtuhan sama ya nah demikian pula seorang yang meninggal karena penyakit perut ya penyakit perut demikian pula TBC ya penyakit paru-paru atau yang semisalnya maka yang seperti ini tetap diwajibkan untuk disolati jenazahnya. Adapun yang meninggal dalam medan jihad yang dikenal dengan syahidul eh, syahidul dunia maka tidak diwajibkan untuk disolati jenazahnya. Apa dalilnya? Ya, dalilnya adalah hadis ya. Ketika Rasulullah tidak menyolati sekian ya, para sahabat yang gugur dalam peristiwa perang Uhud. Nah, maka ini dua golongan yang tidak diwajibkan untuk disolati jenazahnya, ya, tapi tetap disyariatkan, ya, yaitu disunahkan ya, untuk menyolati jenazahnya. Kemudian kata beliau, Habibullah syurutuha. Sekarang syarat-syarat menyolati jenazah. Syarat-syarat yang berlaku pada sholat jenazah ini sama seperti ya, solat pada umumnya. Nah, seperti niat harus ada niat. Yeah. Niat di sini maksudnya adalah keinginan, ya tekad yang kuat untuk sholat jenazah. Ya, bukan melafatkan niat. Ya, bukan melafatkan niat. itu, ya sholat jenazah misalkan fulan bin fulan lillahi taala imaman atau makmuman. Maka ini bukan niat tapi melafatkan niat dan ini tidak disyariatkan. Ada pun yang menjadi syarat ya, sahnya sholat jenazah adalah harus adanya niat, yaitu keinginan. Ya, maka cukup seorang ketika berangkat dari rumahnya menuju masjid atau menuju lapangan musola untuk sholat jenazah ini teranggap sebagai niat. Atau ketika dia berwudu ya untuk sholat jenazah ini pun sudah teranggap niat. Kemudian yang kedua, wastiqbalul qiblah. Ya, disyaratkan harus menghadap kiblat. Nah, apabila jenazahnya ada di sisi Ka'bah maka wajib untuk menghadap ke arah Ka'bah. Ya. Bukan ke arahnya lagi, ke Ka'bahnya. Tapi kalau misalkan ya mayatnya atau mayitnya di negeri yang jauh dari Ka'bah, nggak dilihat Ka'bahnya, maka cukup mengarahkan ya, mayit tersebut ke arah kiblat sudah cukup ya dan ini sama seperti sholat-sholat yang lainnya wasatrul aurah demikian juga disyaratkan harus menutup aurat ini bagi yang menyolati jenazah kemudian berikutnya taharatul musalli wal musalla alaihi bahwa orang yang hendak sholat jenazah harus suci ya telah berwudu atau yang menggantikannya seperti tayamum. Demikian juga musalla alaih yang akan disolati yaitu si majidnya tadi. Ya. Sehingga eh, yang nampak di sini wallahu taala alam bahwa al-muallif berpendapat bahwa pemandian jenazah ini masuk dalam jenis atau kategori mandi suci ya karena dengan dimandikan itu mensucikan si mayit. Ya, nah. Dan tahapan ya, menyolati jenazah itu dilakukan setelah mayit dimandikan dan telah dikafani. Ya, jadi telah dimandikan dan telah dikafani, baru disolati. Ya, jangan disolati sebelum ya, dimandikan atau dikafani. Harus dimandikan dulu, kemudian dikafani baru disolati. Kemudian pun najasah. Syarat berikutnya adalah menjauhi najis. Ya, najis baik dari badan ya orang yang akan sholat jenazah atau dari pakaiannya atau dari tempat sholat jenazahnya baik di masjidnya ataupun di lapangannya harus suci bersih dari najis wa islamul musalli wal musalla alaihi Syarat berikutnya bahwa orang tersebut harus seorang muslim. yakni mereka yang akan sholat jenazah harus muslim. Demikian juga si mayitnya tadi harus seorang muslim. Ini syarat. Adapun apabila si mayitnya adalah kafir, maka tidak dibolehkan. Oleh karena itu Imam Nawawi rahimahullah Ya, beliau mengatakan as-salatu 'alal kafiri wa du'a'u lahu bil maghfirah haramun bin nasil Quran wal ijma'. Ya. Menyolati jenazah atau mayit kafir, demikian pula mendoakan ampunan untuknya ini haram. Enggak boleh sama sekali. Ya, berdasarkan nas Al-Qur'an demikian pula ijma' sepakatan para ulama. Baik. <clears throat> Kemudian yang berikutnya, syarat yang lainnya wa hudurul janazati in kanati bil balad. Yaitu jenazahnya sudah ada. Ya, sudah hadir. Ya, di negeri tersebut. Ya, ini di tempat itu. yang sampai ya si fulan telah meninggal tapi masih di luar kota, belum nyampe. Ya, ternyata sudah disolati. Ya. Imam menyangka bahwa si mayit sudah ada di depan, ternyata belum ada. Ya, mayatnya masih di rumah sakit. Ya, ini nggak sah. Jadi syaratnya adalah harus ada jenazahnya. Wa kaunul musalli mukallafan. Ya. Dan syarat berikutnya bahwa orang yang hendak sholat jenazah itu harus mukallaf. Ya, mukallaf berarti ya dia berakal. Ya, sehat akalnya, waras, normal. Berarti nggak termasuk dalam hal ini adalah orang yang gila, yang nggak sah sholatnya. Demikian juga orang yang <coughs> tertidur, ya, atau yang pingsan, atau yang mabuk. Berarti nggak sehat akalnya. <coughs> yang berikutnya, ya termasuk mukalaf, ya, balir. Dia sudah mencapai usia balik ya dan tanda-tanda balik masyhur ya misalkan apabila laki-laki telah mencapai usia 15 tahun atau telah tumbuh ya rambut di sekitar maluan atau tanda yang lainnya ya telah atau pernah ihtilam ya mimpi dewasa <clears throat> nah atau kalau misalkan perempuan ya dia telah haid ya, ataupun telah melahirkan. Nah, dan pada asalnya il ya, ikhwah salat jenazah ini disyaratkan ya, baik untuk laki-laki demikian pula untuk perempuan. Ya. Nah, hanya saja kebanyakannya yang sering terjun langsung ya dalam mengurus jenazah misalkan dalam hal pemandian demikian juga pengkafanan ya ataupun menyolati jenazah itu kebanyakannya adalah laki-laki. Terlebih dalam hal mengiringi jenazah. Ini adalah kaum lelaki yang dituntut. Bahkan untuk kaum wanita muslimah tidak dianjurkan. Ya, afdolnya tinggal di rumahnya. Nah, kemudian terkait dengan syarat-syarat ya salat jenazah mungkin perlu untuk ditambahkan adalah terkait dengan waktu ya waktu sholat jenazah. Pada asalnya semua waktu ya, dalam sehari itu boleh, ya, kecuali yang dikecualikan. Ada tiga waktu yang terlarang, ya, yang sangat kuat pelarangannya, ya, sampai dalam masalah sholat jenazah. Meskipun ini berlaku secara umum, ya. Nah, disebutkan di dalam hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu riwayat Muslim kata beliau salatu sa'at kana Rasulullah yanhana an nusalliya fihinna atau an naqbura fihinna mautana ada tiga waktu yang dahulu Rasulullah melarang kami kaum muslimin untuk salat pada waktu tersebut dan untuk menguburkan jenazah pada waktu-waktu tersebut. Ada tiga waktu ya larangan untuk sholat dan larangan untuk sholat jenazah. Ini sholat secara umum, demikian pula sholat jenazah dan juga menguburkan. Ya, si Yang pertama, hina tatlu syamsu bazighatan hatta tartafi'a. Yaitu pada saat terbitnya matahari ya, mulai meninggi sampai ya, naik yakni ketika bundaran matahari itu sudah mulai nampak buletannya kalau bisa dilihat itu waktu yang terlarang ya sampai betul-betul lepas bulatannya ya dari ufuk kemudian sampai naik nah baru lepas ya. baru hilang ya waktu larangan tersebut ini yang pertama kemudian yang kedua wahina yaqumu qa'imu dhahira hatta tamila syamsu ketika matahari persis ya, naik di atas kepala sampai condong. Ya. Ketika bayangan benda itu mencapai titik ya sama dengan bendanya sampai terlihat seakan-akan nggak ada bayangan ya persis karena matahari persis di atas kepala Meskipun kondisi ini ikhwah ini terkadang sulit ya untuk diketahui. Nah, namun para ulama menjelaskan bahwa waktu ini adalah waktu-waktu di mana matahari itu ya sangat lambat pergerakannya. Meskipun bergerak. Ini kan matahari dari pagi sampai sore kan bergerak terus ya. Terus dari timur sampai ke barat. Nah, pada saat dia di atas kepala, ini gerakannya sangat lambat sampai-sampai sulit untuk diketahui ya perubahannya, gerakannya itu. Sehingga seakan-akan diam. Lah, diamnya ini inilah waktu-waktu yang terlarang. Dan itu kurang lebih ya sebagian menyebutkan perkiraan yaitu sekitar 4 sampai mungkin 8 menit, nah, 5 sampai 10 menit sebelum tibanya waktu duhur. Ya, oleh karena itu pada waktu-waktu inilah kaum muslimin ya, sebagian ulama menyebutkan hendaknya apabila mereka masuk ke dalam masjid ya kemudian sebelum memasuki waktu zuhur persis ya misalkan dua menit tiga menit empat menit lima menit sebelum zuhur ya padahal ini kondisi yang terlarang untuk mengerjakan sholat maka adalah dia tahan ya menahan diri untuk sholat apa sholat tahiyatul masjid meskipun kalaupun dia sholat boleh ya namun yang afdal dia menahan diri sampai hilangnya waktu yang sangat terlarang ini. Ya, demikian pula ketika masuk persis matahari mau terbit ya, ataupun mau terbenam. Seperti waktu yang ketiga yang kita sebutkan di sini. Kata beliau, ya, waktu yang ketiga wahina tadayyafu syamsu lil ghurub hatta taghruba. Waktu yang ketiga yaitu ketika matahari mulai beranjak terbenam ya, sampai hilang. Ya, ini juga waktu yang terlarang. Ketika matahari sudah mulai bulatannya memasuki ufuk ya. Sudah mulai sedikit demi sedikit mulai merapat merapat merapat sampai hilang. Nah, ini baru hilang. Waktu yang terlarang. Adapun ketika bulatannya masih perlahan bergerak mulai tenggelam, ini waktu yang sangat terlarang. Dan ini waktunya tidak lama ya. Nah, tidak terlalu lama. Sebentar. Sehingga ini ya ikhwah, tiga waktu yang sangat dilarang untuk mengerjakan salat. Secara umum demikian pula masuk di dalamnya salat jenazah dan juga menguburkan ya si mayit. Baik, yang berikutnya arkanuha. Sekarang rukun-rukun salat jenazah. <clears throat> yang pertama al-qiyamu fiha. Ya, berdiri pada saat salat jenazah. Ini termasuk rukun. Ya. Tentunya bagi yang mampu ya. Adapun yang tidak mampu maka dibolehkan untuk duduk. Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan. Fa illam tastati' fa 'ala jambin. Salat berdiri ya. Kalau nggak mampu duduk. Ya, kalau tidak mampu ya berbaring. Kemudian yang berikutnya watakbiratul arba' termasuk rukun salat jenazah adalah bertakbir sebanyak empat kali. Ini yang rukun. Ya, meskipun sebutkan dalam sebagian riwayat bolehnya lebih dari empat kali takbir. Seperti lima kali takbir, ini hukumnya boleh, mustahab. Ya, adapun yang rukun kata beliau di sini empat kali takbir. Kemudian yang ketiga wa fatihah ya membaca surat Al-Fatihah. Ini rukun. Ya. Kemudian berikutnya wassalatu ala nabi. Membaca salawat untuk nabi. Ya. Dan yang paling afdal adalah salawat al-Ibrahimiyah seperti yang kita baca pada salat-salat kita. Kemudian wa du'a'u lil mayyit. Ya. Membaca doa untuk kebaikan si mayit. Dan ini berlaku ya. Secara umum, mayit yang jelas dia muslim, salihan atau talihan. Baik mayitnya adalah orang yang saleh, ya, dikenal baik selama hidupnya ataupun taleh, ya, yang jelek, yang buruk. Sepanjang hidupnya dia ya akhlaknya nggak baik, tetap ya didoakan kebaikan. Nah, kemudian wat ya dilakukan secara berurutan. Ini rukun yang berikutnya. Kemudian at-taslim yang terakhir adalah mengucapkan salam taslim di sini adalah ucapan assalamualaikum warahmatullah ya assalamualaikum warahmatullah ini yang rukun adapun menolehnya ini sunnah ya menolehnya ini hukumnya apa sunnah nah dan ini berlaku pada semua jenis salat ya secara umum yang wajib ataupun yang sunnah termasuk salat jenazah Ya, yang wajib adalah mengucapkan salamnya, ada menolehnya ini sunnah. Sehingga kalau misalkan ada seorang ya, ketika salam membaca assalamualaikum warahmatullah saja, ya, tanpa menoleh sah salatnya. Berarti sudah selesai salatnya. Nah, kemudian ini tentang rukun-rukun salat jenazah. Berikutnya sunanuha. Ya, sunnah-sunnah dalam salat jenazah. Yang pertama kata beliau raf'ul yadain ma'a kulli takbiratin. Ya mengangkat kedua tangan pada setiap takbir. Adapun terkait dengan takbiratul ihram ya, sebagai pembuka dari salat jenazah, maka ini hukumnya rukun, wajib ya sebagaimana pada sholat-sholat yang lainnya adapun yang dimaksudkan di sini adalah takbir secara umum ya dalam hal mengangkat tangannya ya mengangkat kedua tangan pada setiap takbir baik takbiratul ihram ataupun tiga takbir yang setelahnya dianjurkan atau disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan meskipun ini permasalahan yang di E, perdebatkan di kalangan para ulama apakah dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan atau tidak. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Nah, namun seperti yang disebutkan oleh e, Syekh bin Baz, ya, demikian pula para ulama mamlakah yang lainnya menyebutkan bahwa yang sunnah adalah mengangkat kedua tangan. Saya nukilkan di sini ya, sebagian fatwa dari Syekh bin Baz alaihi rahmatullah ketika ditanya raf'ul yadain ya fi salatil janazah ma takbirat hal huwa sunnah apakah mengangkat kedua tangan ya, pada setiap takbir pada sholat jenazah itu sunnah kata beliau sunnah ya raf'ul yadain ma takbirat al arba' kulliha ya disunahkan untuk mengangkat kedua tangan pada seluruh ya, takbir takbir yang empat lima sabata an ibnu Umar wa ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahuma kana yarfa'ani ma takbirati kulliha berdasarkan beberapa riwayat yang datang dari Abdullah bin Umar demikian pula Abdullah bin Abbas yang keduanya mengangkat kedua tangannya ketika takbir takbir pada sholat jenazah dikuatkan lagi dengan riwayat Al Imam Darakutni ya dalam sunannya menjelaskan secara marfu sampai kepada Nabi ya bahwa Nabi pun mengangkat kedua tangannya ya ketika sholat jenazah pada saat takbir dari hadis Abdullah bin Umar dengan sanad yang bagus ya sanadnya bagus Syekh Rabi' Hafidahullah juga demikian beliau ketika ditanya arafu fi salatil janaiz ayyuhuma sabit ya mengangkat kedua tangan pada sholat jenazah. Mana di antara keduanya yang sabit yang sahih? Raf'u ya inda kulli takbiratin am fil ula faqat. Ya. Apakah dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan pada takbir yang pertama saja ataukah pada seluruh takbirnya? Kata beliau, "Fi haditsun an bin Omar hasanahu Syekh bin Baz wa hasanahu ghairuhu." bahwa di sana ada hadis ya dari Abdullah bin Umar dan hadis ini dihasankan oleh Syekh bin Baz. Demikian pula yang lainnya. Wa ya'tamiduna ala hadzal hadis wa ala fi'li Ibnu Umar nafsihi wa ala amali aktsari al ulama min as-sahabati wa ghairihim. Demikian pula ya mereka yang berpendapat tentang sunnahkannya untuk mengangkat kedua tangan ya ketika takbir pada salat jenazah mereka juga bersandar ya pada hadis ya yang menyebutkan bahwa Abdullah bin Umar sendiri beliau mengangkat kedua tangannya pada seluruh takbir salat jenazah. Demikian pula inilah yang diamalkan oleh kebanyakan para sahabat ya seperti Abdullah bin Abbas dan yang lainnya. Wa kullu hadza yuqawi ba'daha ba'dan sehingga ini semuanya saling menguatkan ya sebagiannya dengan sebagian yang lain wal hujjah sehingga hujjah dalam hal ini semakin kuat ya kemudian kata beliau wa anna ara wa ana ara annahu binaan ala hadzal hadis wa ala fi'li sahabati yushra'u lil musalli ayarfa yadayhi fil janazati wa yurfa yadayhi inda kulli takbirah sehingga saya sendiri secara pribadi beliau berpendapat dibangun di atas hadis ini demikian pula ya amalan para sahabat maka disyariatkan bagi orang yang salat jenazah untuk mengangkat kedua tangannya ya pada salat jenazah pada seluruh takbirnya ya baik takbiratul ihram demikian pula tiga takbir yang setelahnya ya ini yang afdol meskipun kalau misalkan tidak mengangkat tangan ya pada tiga takbir setelah takbiratul ihram maka sah salatnya insyaallah nah meskipun yang afdal adalah dengan mengangkat kedua tangan dan dalam hal ini ada dua cara. Mengangkat kedua tangan ya ketika takbir. Ya, yang pertama sejajar dengan bahu. Ya. Kemudian yang kedua sejajar dengan telinga. Namanya sejajar, ya. Para ulama menjelaskan apabila seseorang melihat dari depan itu nggak nampak bahunya, Demikian pula ketika dia mengangkat kedua tangannya sejajar dengan telinga. Itu seakan-akan kalau dilihat dari depan itu nggak kelihatan telinganya. Jadi tidak seperti ini, ya atau seperti ini, tapi sejajar, betul-betul sejajar. Ya, ini namanya yuhazi sejajar. Nah, kemudian yang berikutnya termasuk sunnah di dalam salat jenazah <clears throat> wal isti'adatu qabla al-qira'ah ya, Berta'awuz ya, sebelum membaca surat Al-Fatihah. Kemudian juga termasuk yang disunahkan adalah basmalah ya. Membaca bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak dianjurkan untuk membaca doa istiftah ya ya, dengan beberapa alasan. Yang pertama karena tidak ada hadisnya yang datang dari Nabi bahwa beliau ketika sholat jenazah membaca doa istiftah. Ya, dan yang kedua bahwa sholat jenazah mabniyatun ala takhfif. Ya, bahwa sholat jenazah dibangun di atas keringanan. Karena yang dianjurkan adalah mempercepat proses penguburan si majid. Sehingga termasuk keringanan adalah tidak membaca doa istiftah. Kemudian berikutnya, wa an yad'a li nafsihi walil muslimin. Mendoakan kebaikan untuk dirinya sendiri dan kebaikan kaum muslimin secara umum. Ya. Dan ini diucapkan atau dibaca setelah takbir yang keempat. Ya. Setelah takbir yang keempat. Adapun pada takbir yang ketiga ini dianjurkan untuk mendoakan kebaikan si majid. Kemudian sunnah yang lainnya, wal israru bil qiraah. Ya. Membaca bacaan ya, seperti surat Al-Fatihah secara sir. Ya, pelan. Tidak dikeraskan. Nah, ini yang sunnah. Ya. Meskipun telah diratkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma Beliau pernah ya ketika sholat jenazah sebagai imam beliau mengeraskan bacaan surat Al-Fatihah. Ya, kemudian beliau sebutkan, beliau sampaikan ya tentang sebabnya. Kenapa demikian? Kata beliau liya'lamu annaha sunnah. Agar kaum muslimin mengetahui bahwa ini termasuk sunnah yaitu membaca surat Al-Fatihah. Jangan sampai sebagian menganggap atau menyangka bahwa sholat jenazah itu cuma gerakan saja, nggak ada bacaannya. Ya. Padahal ada bacaannya, termasuk bacaan yang wajib bahkan rukun adalah membaca surat Al-Fatihah. Kemudian yang berikutnya wa ayyaqifa ba'da takbiratir rabi'ah wa qabla taslim qalilan. Dianjurkan atau disunahkan untuk diam sejenak ya. Diam sesaat setelah takbir yang keempat sebelum salam. Yang berikutnya termasuk sunnah. Wa yadha yadahu yumna ala yadihi yusra ala sadrih meletakkan tangan yang kanan di atas tangan yang kiri di atas dada. Ya, ini juga termasuk masalah yang khilaf ya, antara para ulama. Ya, walhasil dari hadis-hadis yang ada yang datang dari Nabi menyebutkan bahwa ketika seorang bersedekap ya meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya ya ini dengan meletakkan ya, telapak tangan kemudian eh, pergelangan tangan serta lengan bawahnya ya lengan bawah bukan lengan atas itu di atas tangan kirinya ya sehingga ya kurang lebih posisinya ya di atas perut ya dan masing-masing orang berbeda-beda tentunya ya ada yang mungkin tangannya panjang dia agak turun ke bawah atau mungkin tangannya pendek agak ke atas yang jelas dia meletakkan telapak tangannya kemudian pergelangannya dan apa ini lengan bawahnya di atas ya lengan bawah tangan kirinya bersedekap dan ada dua cara ima diletakkan seperti ini atau di genggam ya di genggam ada dua cara nah kemudian berikutnya wal iltifatu ala yaminihi fi taslim menoleh ya menoleh ke arah kanan ya pada saat salam ya sehingga menoleh ketika salam sebagai penutup dari sholat jenazah ini hukumnya sunnah, nggak wajib. Dan menoleh di sini ya bisa menoleh e, full ya, dalam artian sampai nampak kelihatan pipinya ini menoleh atau sekedarnya ya miring saja ini sudah dikatakan menoleh ya, dan hukumnya sunnah. Nah, dan ketika seseorang mengucapkan salam, itu yang dianjurkan adalah menoleh dulu, baru mengucapkan salam. Sebutkan dalam hadis wa kana yaltafitu thumma yaqul. Adalah Nabi ketika mengucapkan salam, ya, beliau itu menoleh dulu, baru salam. Ya, bukan dibalik. Salam dulu, kemudian menoleh atau berbarengan. Ya, ini menyisi sunnah meskipun sah salatnya. Tapi yang sunnah yang afdal adalah menoleh dulu kemudian salam. Ya, menoleh kemudian assalamualaikum warahmatullah kemudian ke kiri assalamualaikum warahmatullah. Ya, gimana kalau misalkan speakernya di depan? Ya, jamaahnya ribuan misalkan, ratusan. Ya, kalau menoleh dulu baru salam. Niknya di depan, nggak kedengeran. Ya sudah, kalau begitu salam saja, nggak usah menoleh kan gitu. Kalau ada kemaslahatan. Karena intinya adalah mengucapkan salam. Sehingga kalau kita ingin e, mengamalkan sunnah, terapkan. Ya, menoleh dulu kemudian baru salam. Wallahu a'lam. Kemudian yang berikutnya ya, kita masuk pada tata cara sholat jenazah ya telah menyelesaikan tentang hukum syarat-syarat rukun demikian pula sunnah-sunnah salat jenazah. Kata beliau sifatuha ya, sifat atau tata cara salat jenazah. Yaqumul imam wal munfaridu inda sadri rajuli wa wasatil mar'ati. Bahwa apabila salatnya itu salat jenazah ya, secara berjamaah maka hendaknya seorang imam itu berdiri ya 'inda sadri rojul pada bagian depan mayat laki-laki atau bagian tengah mayat wanita. Nah, demikian pula apabila sholatnya sendirian, ya sholatnya sendirian, misalkan di kuburan, ya kebetulan dia ketinggalan, ya mau sholat ternyata ya sudah disolati di masjid misalkan kemudian sudah dibawa dan sudah dikubur maka tidak mengapa ya untuk dia sholat di kuburan meskipun sendirian kemudian tetap memposisikan berdirinya di bagian kepala si mayit ini kalau laki-laki kalau perempuan mayitnya di bagian tengahnya nah oleh karena itu ya Samurah bin Jundum radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan sholat itu khalfan nabi 'ala imra'atin matat fi nifasiha faqama wastaha. Aku pernah sholat di belakang Nabi. Ya. Ketika beliau menyolati seorang wanita yang meninggal pada saat proses persalinan melahirkan. Faqama wastaha maka Nabi ya, berdiri di bagian perut atau tengah mayit perempuan tadi. Ya, ini kalau mayitnya perempuan, kalau laki-laki bagian kepalanya. Nah, Wayakiful makmumun khalfal imam. Adapun makmum apabila salat berjamaah ini berdiri di belakang ya, imam. Wa khal eh, wa yusannu ja'luhum salasata sufuf. Dan disunahkan untuk menjadikan saf ya, salat jenazah secara berjamaah tadi dibuat tiga saf apabila memungkinkan. Ya, tapi kalau misalkan ya, tempatnya sempit, ya, masjidnya kecil, jamaahnya membludak, ya sudah semampunya nggak mungkin dibuat tiga soft kan kenapa kesulitan ya bisa panjang ke jalan nanti ya tetap dibuat ya semampunya sampai ke belakang meskipun lebih dari tiga soft namun apabila memungkinkan bisa dibuat tiga soft maka dibuat tiga soft kemudian setelah itu summa yukabiru lil ihram ya baru dimulai sholat jenazah bertakbir yaitu untuk takbiratul ihram ya Allahu akbar ini takbiratul ihram. Hukumnya wajib. Ya. Ada mengangkat kedua tangan ini sunnah. Ya. Wa yata'awwadu ba'da takbir mubasyarah kemudian setelah itu berta'awud. Ya, setelah takbir ya secara langsung. Fala yastaftihu dan tidak membaca doa istiftah. Wa yusamma wa yaqra'ul Fatihah lalu mengucapkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian membaca surat Al-Fatihah. ثم يكبر ويصلي بعدها على النبي مثل الصلاة عليه في تشهد الصلاة kemudian setelah itu takbir yang kedua dan membaca salawat kepada Nabi seperti salawat yang biasa dibaca pada saat tasyahud di dalam salat ya yang afdol adalah salat al-ibrahimiyah dengan membaca salawat Ibrahimiyah. Nah, kemudian yang berikutnya, summa yukabbir wa yad'u lil mayyit bima warad. Ya, kemudian setelah itu takbir yang ketiga dan setelahnya membaca ya, doa untuk kebaikan si mayit dengan doa-doa yang warid dari Nabi yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, wa minhu di antaranya kata beliau اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير اللهم من, اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة ومن توفيته منا فتوفه عليهما اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره <clears throat> وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة وعذه من عذاب القبر وعذاب النار وافسح له في قبره ونوره له فيه إيه؟ Ini doa yang cukup panjang. Ya. Dan disebutkan oleh sebagian ulama ya bahwa dalam hal ini yang afdal adalah membaca doa-doa yang sahih yang datang dari Nabi. Ya. Meskipun berdasarkan keumuman dari anjuran untuk mendoakan kebaikan ya, terhadap si mayit, maka boleh ya bagi seorang yang belum hafal misalkan ya dengan doa yang datang dari Nabi untuk kebaikan si mayit boleh dia untuk berdoa dengan doa apa saja yang jelas untuk kebaikan si mayit nah oleh karena itu dijelaskan oleh uh, al-Imam Syaukani dalam Nail Autar ketika menerangkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu riwayat Abu Dawud kata Nabi idza sallaitum alal mayyiti fa akhlisu lahu du'a apabila kalian hendak mendoakan ataupun apabila kalian sholat terhadap si mayit ya, sholat jenazah fa doa maka hendaklah kalian murnikan doa kalian untuk si mayit kata alimah imam Syaukani rahimahullah fa makna dari memurnikan doa untuk kebaikan si mayit fihi dalilun ala annahu la yata'ayyan fi dzalika du'aun makhsus min هذه adiyah al-waridah wa annahu yanbaghi lil musalli 'ala al-mayyit an yukhlisa ad-du'a lahu sa'un kana muhsinan aw musian maka di dalam hadis ini dalil ya yang menunjukkan bahwa dalam hal ini tidak ada doa yang dikhususkan dari doa-doa yang ada ya nah tidak ada pengkhususan nah namun sepatutnya bagi orang yang sholat jenazah untuk mendoakan ya memurnikan doa kebaikan untuk si mayit baik itu si mayitnya muhsin baik soleh orangnya ataupun ya tidak soleh ini buruk ya akhlaknya nggak bagus ya selama hidupnya tidak mengapa ya tetap dianjurkan untuk didoakan kebaikan <clears throat> kemudian kata beliau wa in musalla alaihi unsa namun apabila si mayit tadi adalah perempuan ya maka hendaknya dirubah ya domirnya. Kalau tadi Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi waafuanhu. anhu. Ya, ini kalau laki-laki mayitnya. Tapi kalau perempuan kata beliau dirubah domirnya menjadi Allahumma firlaha ya bita'nisi domir fi du'a kullih. Dirubah ya. Jadi Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha ya wa akrim nuzulaha ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا ya dan seterusnya. Jadi hunya diganti dengan ha ha semuanya. Ini apabila mayitnya perempuan, wanita, muslimah. Ini juga lagi-lagi termasuk permasalahan yang terjadi perbedaan pendapat ya di kalangan para ulama. Ya, apakah ketika terjadi ya perbedaan jenis kelamin si mayit itu ada perbedaan doa ya, dari sisi domirnya harus dirubah ataukah dibiarkan maka di sini ada dua pendapat yang masyur ya satu pendapat menyebutkan bahwa tetap ya, seperti yang disebutkan di dalam hadis ya tidak ada perbedaan apakah mayitnya laki-laki ataupun perempuan tetap Allah mafirlahu warhamhu kenapa karena hu di sini kembali kepada mayit mayit mudakar. Sehingga mayit bisa laki-laki bisa perempuan. Sehingga nggak ada perbedaan. Ya, tetap menggunakan domir apa? Hu. Ya, meskipun sebagian lagi pendapat yang kedua menyatakan tetap ya, seperti pendapat Syekh bin Baz rahimahullah ya. Walhasil ya dua-duanya boleh insyaallah ya, baik yang tetap membiarkan ya dengan domir hu ataupun terjadi perbedaan apabila mayitnya laki-laki ataupun perempuan insya Allah sholatnya sah ya terlebih apabila misalkan seorang nggak tahu ini mayitnya laki-laki atau perempuan tiba-tiba wah ini ada sholat jenazah ikut saja ya sudah biarkan sebagaimana datang dari Nabi ya yaitu Allah maghfirlahu warham dan seterusnya bisa difahami insya Allah nah <clears throat> sampai di sini dulu insya habis waktunya, Ya, masih ada sedikit pembahasannya tentang hal ini. Dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bolehkah kita menggunakan air hangat untuk meluruskan persendian masjid? Ya. Wallahu alam. Ya. Dari fatwa yang kita dapatkan seperti fatwa dari Syekh Taimin rahimallahu dan sempat kita singgung ya pada pertemuan yang lalu bahwa mengikat apa dua tulang rahang si majid ketika dikafani demikian pula talyinu mafasilih melenturkan ya persendian si majid ini tidak ada dalilnya ya meskipun sebagian ulama menyebutkan ya tetap dibolehkan atau dianjurkan dalam rangka untuk memudahkan ketika dimandikan atau dikafani misalnya. Ya, misalkan nauzubillah ada yang meninggal ya posisi apa? Tangannya itu ke atas misalnya. Ya. Tangannya ke atas. Ya, nggak ya. normal itu loh. Kemudian terlanjur kaku. Apakah dianjurkan untuk melenturkan? Kalau dikatakan sunnah ya nggak sunnah. Kenapa enggak ada dalilnya? Tapi kalau misalkan ya menyulitkan sekali bahkan berbahaya ya bisa patah nanti kalau digotong ya menyulitkan ya mungkin kita katakan ya boleh ya. tapi kalau dikatakan sunnah ya tidak ada sunnahnya kenapa nggak ada dalilnya ya nah wallahu alam bisawab Tapi sampai di sini insyaallah tafadhalu habdakumullah